Suratun Nas Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia Raja manusia, sembahan manusia Min syarril waswasil khannas dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.